Hadis ke-32 Anjuran memenuhi hak dengan sempurna dan tepat. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian menakar, maka lakukanlah dengan tepat atau dengan pas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Perawi hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia, berbaiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk sahabat yang ikut dalam bayat Ridwan, yaitu bayat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman. Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya ada 1540 hadis. Ia wafat pada tahun 33 Hijriah. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa faedah hadis ini adalah Orang mukmin yang selalu bersama Allah yaitu yang berkarakter adil dan tegas. Adil merupakan karakter emosional dan tegas merupakan karakter intelektual. Juga menghindari sifat tatrif yaitu menuntut pemenuhan haknya dari orang lain dalam takaran atau timbangan serta mengurangi atau merugikan ketika menakar atau menimbang hak-hak orang lain. Hendaknya seorang muslim bersikap lapang dada. Ia berbuat baik kepada manusia dengan perilakunya yang baik dan pemikirannya yang toleran. Ia memberikan hak manusia dengan tepat, sempurna dan jelas. Sesungguhnya mutafif mengurangi bagian orang yang bertransaksi dengannya. Jika ia membeli darinya maka ia meminta tambah. Jika ia penjual maka ia mengurangi. Akan tetapi Muslim yang jujur yaitu mengikuti cara yang jujur dan amanah dalam jual beli dan dalam mengambil dan memberi maka tidak mencurangi